sing dereng payu rabi monggo kata-kata motok sholawat mahar sajane aku ya maca Bu tapi kan anu durung kepingin aku pria kepingin Bu sing nganti pirang-pirang sampai dengar milih sing pundi akhirnya tak putuskan untuk tak alum rumiin tak ngaji rumiin tak golek sing sekufu sekufu niku dudu berarti sing suki yang bojone karo sing suki sing melarat bojone karo sing melarat niku mboten sekufu niku harus saling e, bantu membantu seia ya, sekata dan mampu mendukung karir masing-masing sing dadi polisi mu biasane polisi kan senenge bidan Bu Iya, polisi niku senenge sing putih, glowing, langsing, ngono bocah karo bihun.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 wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Samhari ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula ta'zimi wabil akhos dumateng keluarga besar para masyayikh saking MWC Kecamatan Bulu ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang kala cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun dumateng sedaya para rama kiai para ibu nyai ingkang boten lagi dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula kang kala pundi-pundi ingkang kula taati nunjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun pun. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bulu Wabil Akhos dumateng panjenenganipun Bapak Panca Setiawan selaku camat Kecamatan Bulu ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil Akhos dumateng panjenenganipun Bapak AKP Marzuki selaku Kapolsek Kecamatan Bulu dari sektor peserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabila khos dumateng pun Bapak Don Ramil, Bapak Khairon beserta anggota dari Koramil Kecamatan Bulu ingkang tansah kula hormati nuling ingkang tansah kula muliakan. Wabila khos dumateng pun Bapak anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Bapak Riyadi, ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa putap. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Karsidah selaku Kepala Desa Desa Putat saha pun Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua kembali Bapak Ketua ppd Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tata Putat ingkang tansah kula mati muki kalau muliakan Mugi-mugi Bu Kepala Desa Putat pun amanat datusakan maslahat lan nambah manfaat Allahumma wabil akhus dumateng panjenenganipun Bapak Haji harwoko selaku ketua panitia penyelenggaraan dan seluruh keluarga besar panitia penyelenggara pengajian akbar wonten ing lapangan putat saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang panitia yang telah berjuang berkhidmat kanthi luar biasa mangan pepaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar panitia tansah semangat karena kelambi seragam yang nyar Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng taun fidyah suriah nang dotol ulama ranting putat Wabil akhos dumateng muslimat nang dotol ulama Saking PAC Kecamatan Bulu Ngapotene ranting ranting putat ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula mulyakaken wabilah dumateng keluarga besar Fatayat ranting putat ingkang tansah kula banggaaken GP Ansor saking MWC UGPAC Kecamatan Bulu wabil akhos dumateng keluarga besar rencang-rencang banser ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyaken Ibnu IPPNU Karang Taruna Pemuda Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten ing putat ingkang kula banggaken wabil akhos dumateng jamaah qosidah ugi maulid tim tuturor jamaah qosidah Kasima saking secang Magelang kantan sakula hormati nuninjing kantan sakula banggaken boten sepe dumateng para agnia para donatur mugi-mugi sedaya para agnia para dermawan para donatur diparingi sehat panjang umur muringka manfaat ingkang barokah diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah amin Allahumma Sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jomblowan jomblowati Mbak kakung putri sing prawan prawan dan cepet untuk suami Sing cokot cokot dan cepet rabi Sing dudo rondo enggal ulih ganti Sing tua tua muka muka muga cepet Sebutnya untuk rezeki dan enggak tindak haji Allahumma sing sami jumeneng ngadeg muga-muga imane sing padha cecek sing padha lenggang gliasah sing padha ali ibadah sing lagi sakit muga-muga ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang larane diparingi sehat walafiat, dipun paringi hiroh semangat ibadah amin Allahumma Sedaya para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngandikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya sak temene menungso niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula. Giliran diparingi udan bareng karo panas, lengarani jari udan kethek nila. Sembarangan banget menungso. Panas bentar cawah kabeh nikmate Gusti. Sing kenging toyane Jawa dinten menika insyaallah sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah turun hujan hari ini nganti blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Bu. Bu. Sami cawah-cawan niki ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Kintan-kintan niki rampung cekapan ngaos jam pinten? Jam pinten? Kados Pak Camat ngendika. Ngendikan kali Bu Kepala Desa Ibu Karsida. Bu Karsida jenengan pun bayari mumpuni napa derek. nanti ngendika yo gasik Pak Camat. Nah karena wis dibayari Kulo niki sebagai camat bulu akan pengawasannya sampai jam 5 sore. Niku Pak Camat sing ngendika tak balik tanya sama Pak Camat. Pak Camat, Pak Camat. Dalam badai nyon piterang Pak Camat. Teng bulu niku lo ya napa onten, kula minggah jam setengah tiko mandap jam kasal berarti ngajine dua jam setengah. Sak Saderenge kula ya napa onten kiai ceramah sampai dua jam setengah onten. Onten Tak tangan kalau Pak Camat. Teng bulu wonten kiai ceramah dua jam setengah wonten Pak Camat. Senyumnya Pak Camat mencurigakan dari senyumnya niki ngiloni masyarakat deh. Nek Panceng ngajine dua jam setengah Ya Allah Ini ngundang apa ngontrak Masya Allah Dua jam setengah Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma Amin Allahumma Wa nazzala minas sama'i ma'am mubarakam Gusti Allah menurunkan banyu udan soko langit mubarokan gawa baro gawa baro bukti nyata putat desane subur masyarakate makmur bisa tanam bisa tandur nandur palawija nandur sayur mayur nandur kapuk kapas bisa gawe kasur nandur kacang ijo iso gawe bubur nandur watu putih iso dadi kapur nandur bako sing apik digawe rokok sing ora digawe susur Wong wedo ayu-ayu nganggo bedak nganggo pupur. Mula warga putat harus gede syukur, aja dadi menungso kufur, bene dunya akhirat makmur Allahumma. Tanpa kita sadari putat niki luar biasa. Ini kita ngaji di tengah sawah, guys. Ning buatan kraos teng tengah sawah nggih Sallu ala Nabi Muhammad Kasima dari Magelang Terima kasih walaupun suara saya Memang suara saya agak angel menawi diiringi bu Karena nada nekloniku teng nada Laura Lanang ora wadon ora Di, Diiringi rotok susah Sinosongatan tetep sing semangat solawat Gipu nggih Gipu Mulok silakan duduk lagi nggak apa-apa Mbak Wasima Ya, eh, beliau ini eh, pantang duduk sebelum disawer. <laughs> Berapa kali kepanggi kali kasih maningi? Berkali-kali dan berkali-kali saya sawer juga Bu mulang kami tuh ngadeg mawon. Soalnya <laughs> dari disawer maket di salawat yang berikutnya kadar ngajinya sampai jam 5 sore iki. Gebungge, gebungge ada seorang ulama dari Mesir namanya Imam Bushiri. Sinten Bu? Imam Bushiri. niku ahli ibadah, taat ibadah sampai diwastani salafus soleh. Dan ternyata Terus pundi, terus pundi Ampun tingkah Jujur mawon nggih Bu nggih. Alhamdulillah kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. <laughs> Ning guyone aja ngece sampean. Ya aku ngomong tenanan, Pak Kapolsek dari kerap percaya niki. Dari kumisnya ndak percaya. Iki tenanan Pak Kapolsek. Kula niki gadah kemampuan sakit ngendek udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Nah sombong tenan. Udan ora udan kan kersane Gusti Allah, betul? Laras. Loh, kita manusia dipun paringi Jawa niku hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mula niki ono yang namanya drainase, irigasi, kalenan, sier, ini dalam rangka kita adil sama lingkungan. Namanya kita menerima nikmat, mensyukuri nikmat dan mengolahnya. Dipun paringi draina sekalenan sier niki kangge dalan banyu. Dalan ba? Dalan ba? Banyu bayi. Mesti lagi sibuk ngurusi payung dadi konsentrasi. Dalan banyu, dalan bayi. Begini begini. Non sewu sangat nggih Pak, sing teng wingking kok mboten sakit meriksani merongosai mumpuni. Itu ndak masalah. Sale sing teng ajeng non sewu sangat pisane payunge diagem diasta. Sale kadang kata ibu-ibu kang beto putrane, leres nggih? Kata ibu-ibu kang beto bayine, leres nggih Bu nggih? Dados sinau sok mboten saged meriksani raine mumpuni. Sing penting suarane cetok. Setuju? Sepakat? Alhamdulillah niki namanya ayat Gusti Allah cetok wa asa an takruhu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja nyepelek no barang sepele Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita Dari hal yang sepele Bukti nyoto Niku plastik kloso tiker ditumbas regi ewu tujuannya nggih dibokongi dijagongi plus dientuti nggih toh niku plastik ditumbas regi kang salewu, nggo dibokongi dijagongi plus orang sengaja dientuti ning nyatane bareng Jawa waune plastik niku dibokongi kok munggah teng mustaka sirah jenengan leres Laras. Waune asor derajate niku plastik. Ditumbas kok sengaja nggih dibokongi. Plus dijagongi. Jebule bareng Jawa niku plastik munggah teng sirah. malah derajat lebih mulia ketimbang sirah, wong nyatane tesi teng sanduring mustakane jenengan. Betul. Laras. Artinya apa? Ting masyarakat ono masalah niku wajar. Betul buluran Ten Teng masalah masyarakat ono problem niku maklum. Tapi karo tonggo sengit niku ojo nganti kebablasan. Nek sengit karo tonggo ojo sampai kebablasan karena sewaktu-waktu pasti kita butuh karo wong sing disengit mau. Betul? Laras maka kita hari ini dijak pengawasan padahal niku bukan Robiul Awal, niki pun Robiul Sani, eh Robiul Sani malam pun telas. til Awal niki cuma til Awal nggih Kiai. til Awal tetap pengajian dalam rangka apa membuktikan keguyub rukunan warga masyarakat putat tepuk tangan dulu dong sepindah nali buat panitianya singkeprok utangnya lunas kabeh sing ngene banter ketara utang akeh. Muga-muga dan diparingi lunas rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Saderenge lanjut niki gara-gara plastik dadi kenanggo tema. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu sing iman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Ini namanya adil karo lingkungan. Kita maringi drainase, ono sier, ono kalenan, luar biasa Pak Camat, kita laporan Bu Kepala Desa, drainase di sini begitu saya, sehingga lihat persawahan kita ijo royo-royo sekedap mali panen, mali panen sakit podo meteng, Matang ini tua, sudah sembilan bulan sepuluh hari dalam mali panen. Niki karena kita adil sama lingkungan. Tapi nek wis damel kalenan, damel siar kok nggo wadah sampah maka banyune bingung badai lewat pundi jangan salahkan ketika ono banyu musim udan malah ngendong dolan maring dalam jenengan malah melu medang barengan repot bu alias namanya ban ban banjir. Maka dengan pengajian hari ini panitia warga masyarakat putat membuktikan entah sing sogeh mat sing gak duwe sing alim sing pinter bahkan masyarakat seluruhnya ikut berjuang untuk pengajian hari ini semewah ini persawan didamel lapangan yang siap pakin jenengan lungguh tenggene dhuwur papan dikirane niki mboten modal niki duit Bu panggunge duit backgroundnya semewah nikot duit sound sisteme kasih kasima seneke tarupe mumpuni kalau bukan lantaran wasilah guyub rukunya warga putat belum tentu pengajian dirahmati seperti hari ini maka non sewu, jangan Anda anggap jawab niku adalah satu hal ingkang ke perkara jelek niku mboten. udah niku nggawa barokah. Kulung bin pernah zaman cilik ketika kulung ngaji kok diparingi udan kula batin ya Allah jangan-jangan dong aku suara ampuh apa ya apa ki panitiane kelalen gak ke sempak tenggene gendeng apa panitia gak poso apa wingi pikirannya warna-warna tapi ternyata ono ayat wanazzala minas sama ima mubarakan bahwa Gusti Allah memang sengaja nurun ke banyu udan saka langit mubarokan iki nggawa barok nggawa barokah maka barokahnya kita hari ini kita lihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah jenengan muki mugi sinoso kaparingan Jawa sukune melar kawi tawon menunggu mumpuni. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. dalam sehat walafiat, diparingi semangat ibadah, utat dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma. Ini atas nama keguyup rukunan kita hidup bertetangga. Pengajian hari ini membuktikan tonggo tepalih warga masyarakat putat niki guyup rukunnya luar biasa. Terbukti batang putat saling menghormati sing kagungan arto bangun pengajian hari ini karo duite. sing mboten kagungan duit monggo bantu kali tenagane duit gak duwe tenaga gak mampu sagede ngopo derek ngrewangi tenaga tenagane ra mampu ndonga sing sae mbah mbah sepuh nika kan dongane ampuh mbah sepuh ndonga ya Muka-muka ngasuk sore pengajiannya orang hutan ya Allah. Umpamane udan ya ora apa-apa ngatane musime. Mula iki sing diarani nara mangsa. musim wis ora kena diwaca. Ning dudu musim sing nyalahi kita, jebule kita sing nyalahi musim. Mula diwastani nara mangsa. Musim wis ora kena diprediksi ya Allah. Ngejarku wingi wis udan ya dongane saiki aja udan ya. Sebab aku iki wis tuwa. Mula wong tuwa ngene iki nek agi ngomong aja dicak lapas agi mangan. Agi mangan dicak ngomong. Ya kepentut ya kepleki kan. Sampai nggone moni dadi blekotet. Ora mau watuk tok nganti blekotet lho ya kepleki gara karo ngentut. Oleh ki ngaji karo mumpuni. Aku mangkat teh keri. mangkat ngaji keri. Nanggo kathok kangel tenan dinggo. Kusane nanggo kathok kangel dinggo. Lah bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung, serimpung bae. Ya, raja kukup dikeprok itu. Rampung aku ngomong cerita. Jenengan esi padha guyu, soalnya durung nyicipi. Waman man nu'amir naqisu fil Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mula jadi petani rajin sholat rajin ngaji, Jadi pedagang ojo lali karo sembayang, Jadi RT ojo kelalen karo salate, dadi RW ojo sekarepe dewe Jadi lurah rajin ibadah, Ulurah Lurah. Sudah berapa periode Bu Dua periode Masya Allah Luar biasa Bu Lurah ranguman mani. Dan sewu Kanjeng Nabi akan khairun nisa ummati nisa ul Madinah. Jeng Nabi dawaken bahwa perempuan terbaik adalah perempuan Madinah. Kenapa perempuan Madinah? Karena ternyata wong wedok-wedok tang Madinah pertama ajrih kali Gusti Allah, yang kedua isin negak ngaji. Dados tenggene Madinah betul-betul sangat menjaga marwah sebagai seorang perempuan plus menghiasi diri, dan dandani diri dengan golek ilmu Bulu ragam mereka bukan lagi ngalah-ngalah ke Pak Camat, Pak DPR, Pak Kapolsek, Pak Endal Ramil, Pak Kiai, boten. Tapi belum niki maringi contoh bahwa tiang istri karena ilmu bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi menteri, bisa jadi uh, bendahara, bahkan bisa menjadi perdana menteri di dalam keluarganya sendiri. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu tanggene kutak. sing keprok iso lunga kaji kabeh amin Amin Allahumma bu pengen tindak haji pengen tindak haji undaftar nopo dere ya Allah piye ceritanya pengen tindak haji dereng daftar dari wonten duit deh mulane diniati Bu Zuyufur Rahman Al Mubarakun dados tamu agunge Gusti Allah kuwi wong mampu dan mau kula ulang kula ulang Zuyufur Rahman Al Mubarakun tamu agunge Gusti Allah Eh azan asar napa nggih niki kula tanglet saestu tenanan nek nek azan niki mandek rumin sak wetawis dudu langsung arep mudhun Bu kuatir banget rugi sampean Dan leres nggih azan asar nggih monggo kita cari azan ingkang paling awal monggo kita pidhangataken rumin azan asar sallallahu nabi Muhammad hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah kita atas itu pun paringi wayah umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah ingkang manfaat. Amin Allahumma. Inna sholata kanat alal mu'minina nah, kitaban mawquta. Solat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Amongko Sholatnya wajib, ngajinya wajib, jalan ke wajib, tapi nyepelek no wajib niku yo salah niku yo dosa. Pramila, kita sampun midangat adzan asar sareng-sareng. Sak meniko panjenengan niat sholat asar teng sak jroning mana sak niki. Monggo. Kenapa kok niatnya sholat asar saat menikah? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah orang-orang yang menyepelekan hal yang wajib. Kami losak mangke bibar pengawasan, panjang kondur tumukin dalam, langsung ambil wudhu, langsung melaksanakan sholat asar supaya tidak dinilai orang-orang yang menyepelekan hal yang wajib. Ngaten gitu. Bu? Mudah-mudahan rawuh kita niki memang niatipun ngaos ngaji, tidak ada niatan untuk menyepelekan ibadah. Mudah-mudahan Allah pun paring pangapunten dumateng sedaya dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Mula tenggene nasa ibu ibad sing sapa wonge midhanget krungu azan khususnya tenggene kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar kau kita dianjurkan menjawab Allahu Akbar jur ditambahi tanggian langsung ihul ibad Allahu Akbar marhaban bil ili adla marhaban bis ahlan wa sahlan amongko ah, falahu alfa alfi hasanah sing sapa wonge ketika mirang azan khususnya tentang kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar jur dijawab Allahu Akbar marhaban bil qaili adla marhaban bersolati ahlan wa sahlan among kofalahu alfa alfi hasanah Gusti Allah bakal nyatet beribu-ribu kesaenane kula panjenengan sedaya amin Allahumma Salah satu waktu ingkang mustajabah berdoa adalah ketika turun hujan dan di antara azan tumuki ikomah. Loh, niki waktu sing luar biasa. Sepindah kita tenggene majelis taklim, tenggene majelis zikir. Yang kedua niki dipun paringi jawah persis makin niki azan jur panjenengan makin niki sampun dungo ngantos dumugi ikomah mudah-mudahan doa-doa kula panjastaya tenggene majelis taklim menika dipun ijabah kalian Gusti Allah ngenjang persis katus niki teng nih Gusti Allah dikumpulkan saring kali Kanjeng Nabi amin Allahumma amin Allahumma lanjut mboten terasakan mboten diterasakan gipung Bu nggih pun Sallu ala Nabi Muhammad. Pilih ternyata pengajian hari ini peringatan Maulid Nabi meneladani sifat Kanjeng Nabi plus langsung diimplementasikan. Karena ternyata untuk kegiatan sukses pengajian hari ini seluruh masyarakat wonten putat derek gotong royong. Artinya sesama tetangga pun temeriki saling menghormati. Mulon jenabi dawaken dijelasakan dari kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari maka yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim jarohu sing iman kali Gusti Allah iman kali dino akhir maka hendaklah senang memuliakan tetangganya Bu jebule tetangga niku saudara yang paling utama jenengan cocok ge monggo boten ge boten napa-napa jenengan cocok badhe teng mriki silakan lanjut badhe kondur nggih silakan boten napa Kenapa kok tetangga adalah saudara kita yang paling utama? Soale onten nopo-nopo sing tulung pertama niku tanggan tanggan tanggane jenengan kagungan hajat sing dados rewang sinten? tanggane panjenengan sakit sing tilik sinten tanggane jenengan kagungan hajat sing kon jalan sinten tanggane na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik omae kebakaran sing tulung pertama sinten tentu tanggane aku ngerti duluren jenengan kata tapi kan podoning Kalimantan kakangin jenengan yo ya dokter tapi kan ting Jakarta Ketika naudzubillah minta dalik omai kebakaran, mesti sing tulung pertama tanggani. ya apa dadakan ngenteni kakange bali saka Jakarta. Ya kene entek bersih. Onten napa-napa sing tulung pertama niku tanggan. Maka wajib kita menghormati tetangga. Pertanyaannya, siapakah tetangga kita? Islam ngatur 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, niku tetangga jenengan. Wajib saling dijaga perasaannya, wajib dijaga rasa ben tersebar aibnya, wajib dijaga kehormatannya. Niku hidup bertetangga. Jenengan masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh Yusartina maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Bu, dan sewu kuah coro piayi meriki diwastani nopo. What? Dudo. Wape tenang. Bahasane piayi putat niku campur planet Mars. Dudo. Leres niku Pak Riyadi Pak DPR. Pak DPR nyebute kokoh napa duduh? Duduh napa kokoh? Cilacap gini nyebut kokoh kulura. Oh, kalau makan pakai duduh tadi kokoh. Sing kokoh sekulen napa duduhe? Dalam-dalam sekule sing dicampur kali dudu dados beredahar kali kokoh kali kokoh napa kali dudu ayo mumet sampean berarti dudu kali kokoh sami mawon cara cilacap kokoh ya dudu cara mriki dudu <laughs> nanti muncrat tenan oh, dudu tenan nanti ngomong ini namanya gue ceramah karo kuah <laughs> dudu Tenang, mohon izin Pak Camat, saya sudah divaksin tiga kali kok Pak Camat. Bagaimana muncat-muncat beserta duduknya. <laughs> saya sudah vaksin tiga kali, tenang saja mohon izin. Untung bareng karena udan jadi duduk ya, rapati ketoro. <laughs> Masak sayur enak, harum sampai kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak tuduhnya. Kenapa tuduhnya? sing dikatai? Itu ngendikan jeng Nabi, kula mung akan jebule dikatai duduh alias kokoe supados tonggo tepali ketika kita masak enak pun sakit derek kerasan kue Bu hanya di agama Islam nganti duduh diatur seneng boten dados wong Islam senang napa senang bangga napa bangga maka hidup bertetangga paling susah ki jaga rasa jaga ro jaga rasa duwe talang-talang banyu gendenge nek gendenge sampean talangnya nang kene gendenge sampean tapi nek udan banyune nyemborot maring terase tangga ora mawi diprentah kuwi talange didandani pengertian dong Dewi kit pelem oyote oh ning gone tanahe sampean tapi ternyata godhonge nyombyok maring terase tangga dinten-dinten tanggane jan dadi ngapuk leang ora mawi diprentah kuwi pelem ditutuwi pengertian dong Jenengan kagungan hajat tonggo sebelah usane tukang taruh tukang tenda. Orang mau diperintah, yo tendane tonggo celak sing dikon nyambut gawe ning hajate sampean. Pengertian dong. Jenengan kenduri selametan, wong tonggo aduh mau diundang. Tonggo celak ojo nganti keliwatan. Pengertian. Jenengan kagungan wicawo. Woe gede mentolo akeh, ora ketang sedikit tanggane kon melu nyicipi. Pengertian. Jenengan lagi bangun omah, tonggo celak pegaweane kuli bangunan. Amang kok tonggo celak singkon kon melu nyambut gawe bangun omahe sampean. Pengertian eh lagi sedekat karo nyekel payung bating. Mumpuni, mumpuni nek kari ngomong apa enak mumpuni. Pisane tangga ora aku nyambut gawe bangun omahku. Lungguhne dadi kuli bangunan nyambut gawe ana sing rajin ora. Nyambut gawe kerja portal patil kabeh. Nek pancen kerjanya tidak memuaskan Nyambut gawe nih portal patel Maka tukang yang profesional undang dari tukang yang jauh tapi tonggo celak ora ketang kon dadi kuliah aduk tetep kon nyambut gawe nang omahe sampean dalam rangka apa menjaga nama baik Anda sebagai tetangga dan ternyata supaya tonggo celak dijaga rasane lah bojone kuli bangunan tonggo celak kudu sing lewi pengertian mergo sing lanang lagi kerja nang omah celak anaknya jangan timilu ngintil bapake kerja nake ngintil Mesti ngintil anak di medangan. Lamun si lamun si naik uang suke, sugih. Unggane aweh pacitan ya mumungan. Angger bapake kerja anake ngintil. Pengertian. Hidup bertetangga paling susah ki perasaan. Yang kedua paling susah hidup bertetangga Joko lesan Karo tonggo celak Walaupun sekoyo dulur Guyonan kudu dijogo Ojo gampang takut nyelekit ati Dume tonggo sengaja takut nyelek utak Ngerti-ngerti tanggane tahunan bojo duru meteng-meteng nih takut nyelekit ati Tahunan bojo duru meteng-meteng Sampai si mandul apa bojone si ora urip <laughs> Namanya orang berumah tangga niku yo ujiane masing-masing. Dadi tangga ki aja sengaja takone nyelekit ati, rada dicokop rasane tangga. Ketika kok tanggane nganti taunan durung hamil-hamil, jenengan kasih doa dong, kasih support. Bu, jeneng rumah tangganan yo kata ujiane. Ingi ana dulur tanggane aku. Nambene karo minggu malah metenge patang wulan. Sampean sampai tahunan kok dereng hamil. Mungkin jenengan niki sabare di atas rata-rata menungso pada umumnya. Berarti sabarin jenengan dalam rangka luntur ke dosa-dosa jenengan muka-muka nge jenengan sabare datosakan ikhtiar singgawa berkah muka-muka panjang gone dereng diparingi putra Estu tukang nge lunturakan sedoyo dosa panjenengan kan sing didongak ke dadi seneng Takun kok nyelak kuda nyelak meneh Ngerti-ngerti tanggane bojo tahunan durung meteng-meteng nggone maringi doa, doa sing sae. Namanya orang berumah tangga niku salah satu tujuannya kasrotu anasel. Ya niku kepingin duwe putra. Ning dikembalikan malih ke hati masing-masing. Maaf nun sewu sangat. Wong rumah tangga tangganan tujuan utamanya adalah hidup halal bersama. Berarti bareng wis urip bersama dereng diparingi putra balik malih oh ya, anak kuwi bonus anak niku bon anak niku bon wis diikhtiaraken wis disuwunaken nyatane dereng diparingi putra balik malih kari tujuan awal oh ya, aku wong rumah tangganan duwe niat ingin hidup bersama dengan halal dengan sang pujan hati masalah bareng wis sugih sugih melarat niku adalah usaha bersama maka jangan sampai kita niki punya prinsip bahwa wong tujuannya nikah memang harus punya anak ketika durung dua anak jur akhirnya kita niki ngungkit-ngungkit hal-hal sing boten-boten mental orang niku masing-masing. Terkadang mental manusia niku kadang ono sing lemah. Nembe diomong kados niku mawon wis nelongso, pikirane mumet putuh akhirnya dikirane piyambake niki sing nun sewune tidak tidak semestinya dan Gusti Allah sing tidak adil akhirnya mat sing terganggu kita hidup di masyarakat yang memang ngapunten cari ekonomi begitu susah naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik bahkan puteke wingi setelah dua tahun adanya corona pandemi sampai-sampai kata tiang naudzubillah min dzalik sampai bunuh diri berbuat dosa yang begitu besar naudzubillahi min maka kita hidup bertetangga saling menguatkan ngerti tanggane nganti tahunan durung bojo-bojo ngene takunya aja nyelekit. Eh, Dume ana tanggane nganti 30 juta tahun durung bojo liwat dibisik-bisik prawan tuwa. Kadung-kadung. jalan dalan D E D E. Sapa sing ngomong dhewe? Kuwi iki Pak Haji sing nganggem ketu putih. Ya Allah Kinambe ana ki jamaah ngarian ngarani prawan prawanto kinambe ana Yakin wong putar tok modele bulura ya Allah wargane jenengan Ini tahun likur besti Udah nggak ada bahasa perawan tua ya sorry hello. Putri neng jenengan, putra neng jenengan mungkin sampai puluhan tahun belum nikah, mungkin dia punya prinsip, Pak, Ma, kalau tak golek pengalaman dhisik. Kalau tak kerja, kalau tak golek ilmu. Kalau kepingin bapak ibu ketika pun sepuh, amongko silahkan kantun mado sangune tenggene akhirat. Kulo sakniki sing wis nyambut gawe tak golek sangu tak sekolah ke adik-adikku Adikku kon padha ngaji tak biaya nih tanggulah, Monggo Bapak Ibu pun sepuh kantun golek gongi ibadah. Mungkin seperti itu prinsipnya tepuk tangan dulu dong. prawan tuwa prawan tua saya ini bukan perawan tua ya Tapi saya titelnya sama dengan Pak Riyadi DPR Durung Payu Rabi Puas, puas pangkatku lebih dur ketimbang Pak Camat Bulu. pulau DPR durung payu rabi alias jomblo tahan banting. Hidup bertetangga paling susah kin Joko lesan. Mula nek durung saged ngendikan sing sae, lawi facik men men meneng cara mriki napa? Mendel. Cara mereka mendel. Cara cilacat silent please Cilacap Mangkana yuk minubillahi billahi wal yomil akhir Falyakul khairon smut sing iman kali Gusti Allah iman kali dino akhir maka hendaklah mendikan sing sae dereng saged ngendikan sing sae lawe bajik mendel mendel niku lawe apik ketimbang ngomong ngono ngono yusartina ya lawang tuwa lawang tuwa modele wong mbulung ngeten iki tujuane aku ki jomblo tahan banting Terus kula niki diarani prawan Yo biasa bae. Ki prawan tuwa, sing elit, Bu. Elit yo alit. Sale tesis sekolah, tesis sinau. Maka dari pengajian hari ini seluruh elemen masyarakat berjuang sing kagungan duit yo karo duite sing sakit bimbing yo karo ilmune sing kali tenaga nggih tenagane pramila kula makene iki dikrisiki kali bulurah ternyata wonten titipan amanah amargi niki amanah harus saya sampaikan oh panitia nggih sanes Bu nggih dari panitia TPK Al Huda sebelah pun diniku TPK Al Huda dekat masjid sebelah sebelah masjid sebelah masjid balai desa mereka oh mereka sebelah pundi oh, mereka piye ki jenengan orang genah oh sebelah mereka iya teh sing mending astone gelem ngacung ibune tak takoni tepe sebelah pundi mungane ki untung aku ngerti bahasa isyarah Ini ngaji kaya anak karo anak wedo dhewe. Anak wedo takon, mah hp ini pun dima, Ibu jawab "Hmm." Aku takon bener-bener kepekal udah sebelah pun nasi nasi ngendikan. Untung aku ngerti bahasa isyarat. <laughs> Niki ada amanah dari panitia karena amanah wajib saya sampaikan. Amanahnya begini. <clears throat> Mumpuni, widi kayak surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk waduh modeli temen nih Kabar baiknya pengajian hari ini mutlak disengkuyung oleh keluarga besar pemerintah desa Putat dan warga plus panitia pengajian maulid nabi keluarga besar Al Al Putat. Putat. putat Putat niku buah Al Putat nih. Al Putat kocok. Tenggene desa Putat alhamdulillah Kabar buruknya untuk menggalang dana kotak infak sodako jariah TPK al Desa Putat Sodako infak duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing Oh, <laughs> dados niki badhe ditariki sodako jariah hmm? Aku jane ra penak banget Bu Jenengan kira utang mriki kelonge modal kata yang bayar angkot, bayar bensin, layar rombongan putan yang jaluk cilok jaluk pentol jaluk es turung tumbas plastik tumbas mantel jas hujan go payung no nah, rawutan mriki wis melar udanan raket keduman senek meneh aku ditariki infak maka harus dicontohkan oleh saya dulu dados niki sak jalan sodako mumpuni dulu juga harus maringi sodakoh betul? nek buatan maringi sodakuan dikira aku car koni, so ngacar ora so ngakoni, ning kula kanti sangat, sanget niku saya napa saya saya yang terpenting jangan sampai nodong jangan sampai malam namanya infak niku gak kemampuan masing-masing individu betul setuju sing dados banyak ndoke sakit, ndok banyak sing dadi bebek ndoke saged ndok bebek sing dadi ayam ndoke saged ndok ayam sing dadi manuk dara ndoke saged ndok manuk dara sing dadi manuk emprit Orang usah memaksakan ndoke saged ndok banyak yang nanti dobolen sesuai kemampuan wis wiling jenengan arep dadi banyak apa dadi bebek dadi banyak apa dadi emprit emprit napa banyak banyak mentale putat mentale wong suke. cita-citane kepingin dados banyak tenang ini infak anda kumpulkan bukan untuk nambah amplop yang mumpuni buatan kalau sana catai dewi tapi kotak infak panjenengan mangke akan membangun TPK kita TPK alhuta. ingkang lokasi ini sebelah meriko sebelah meriko dan sebelah meriko orang kena kabe sampai mau maka intinya yang TPK Al-Huda betul? Laras maka monggo sak ikhlasen jenengan distariki sodakuan ikhlas nggih Bu nek ikhlas monggo ngerogo sak dompet sing ora nggo dompet utang dhisik karo sebelahe monggo bapak-bapak ngerogo sak katok Oh, Pak Kapolsek katokan alhamdulillah. Ini bapaknya sarungan berarti ora katokan ya wis ora apa-apa. Sarogo-rogoe monggo. Sing dadi dadi banyak sesuai kemampuan, kotak infaknya Angge diwakili oleh asisten saya ini asisten saya bu walaupun asisten saya tapi kan duitnya duitnya nyong <laughs> jenengan salah paham saya ikhlasnya panjenengan gini sami-sami kotakin pakai muter sinambi maca solawat kali kasidah kasima Cobi kos kasih kasimah solawatan nopo ben niki suarane mboten blero banget suarane kula. Sak lagu-lagu solawate kasimah kula derek make kula sawer setelah niki. Nih asik ya jelas orang biasa nih Makin dalu kepanggih mali alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamai podo kumpul. Semoga semoga Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling sorbannya tetap lanjut Matur sembasun sangat kasima Sesuai dengan perjanjian seperti biasa Disawer dulu Monggo monggo monggo matur sembasun sangat Nggih Amin amin, terima kasih kan. Giliran nampak saweran nampak ini banter. Saya pun ditunggu kami mau. Makin ke panggil malih tang parakan. Oh alhamdulillah nggih leres makin ke tang parakan. Caket pun Bu mau pada ramu malih tang parakan nggih monggo ya Allah. Mengge beginilah resikonya dari wong ayu Bu. Terima kasih, kota Kinbake tetap jalan nggih pun nggih. Sorbane tetap keliling kangge menyingkat dan efisien waktu saya mewakili segenap panitia pembangunan TPK Al Huda. Leres nggih? TPK Al Huda. TPK Al Huda Desa Putat mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing etok-etok turu tak dongake lemu kaya sapiku makasih kebangetan banget ana kotak infak muter sengaja etok-etok turu ya turu sih nikmat tapi ngantukan kan kuwi bahaya ngantuk niku nik ngantuk niku nik tapi sing bahaya kuwi ngantukan gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene Gedang kluthuk dipangan ular, wong ngantuk mangak karo. Sudah saya antisipasi karena Pak Camat menghendaki sampai jam 5 sore. Khusus beliau dari kantor tindak meriki Pak Kapolsek Pak Daramil so anak buahnya di dibeto meriki KB. Sepak DPR pun derek pengajian. Maaf maaf niki nggih nun sewu uh, sangat nih niki. naik pengajian Kalau teng Paraan kan sering Pak Camat nggih eh Paraan teng Bulu Kalau kepanggil Pak Camat non tiga kali, tapi baru kali ini saya kepanggil kali Pak DPR. Biasanya DPR rawuh teng pengajian, kayaknya sebentar lagi mau pemilu nih gitu. Biasa rawe pas lagi parpilian Tapi sampe lurah riati, lurah meriko, nusolangi tadoh. rawe aja pas lagi arep nyalon tok Pak DPR Yadi ne ono ono ono apa ono hajat ono kepinginan ya ora wuh nek wis dadi biasane dadah kelalen Jadi DPR ini tanggung jawabnya gede Apa malah musim-musim seperti ini Lanjut malah Sehingga di lurah rajin ibadah Sehingga di camat Wocot camat comot Sing dadi camat, ojo camat comot, mat. Camat maksudnya sing ali alihne sekeong-keong. Tenang Pak Camat. Pak Camat langsung nunjuki kanca-kancane kon melu dipelokno. Dadi camat, ojo camat comot. Dadi polisi, ngger menteng kelek ning tengah giling hati-hati. Malaikat saben detik mentelengi. saniki nggih Bu polisi-polisi teng Indonesia padha sregep ngaji. Hari ini saja sak koramil teng Pak Daramil anggotane dibeto mriki kabeh. Pak Kapolsek sak anggotane plus sing jomblo-jomblo dirupa yurabi ditidok-tidokno kabeh areng ngumpuli. Yang pertama karena camat bulu niku seneng ngaji, terus Pak Kapolsek Pak Daramil pun mengikuti. Yang kedua, Kapolsek kita polisi seneng aji dalam rangka lagi dandani citra polisi. entah tahun niki, entah tahun berikutnya, aparat pemerintah, abdi negara, niku harus sehat mentalnya. Dengan cara apa sehat mentalnya? Salah satunya senang istighosah, senang manakiban, senang pengajian, sering rawuh tentang pengajian Pak Kapolsek. Maka saya paling pirsa kalin jenengan. Ada TNI polisi kok senang rawuh tentang pengajian, tandanya polisi yang loyal. Polisi napa? Loyal. Nyatane Pak Kapolsek mau mangkene iki maringi sedakuan kok. Tapi polisi TNI nggak mau pengajian, mungkin anu Kristen. Ke ya, pengajiannya tengah gambarnya masing-masing. Cuma hari ini Pak Kapolsek remen ngawas remen ngaji, karena memang abdi negara itu harus sehat mentalnya. Nggak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Napa niku pistol? Pak Kapolsek bawa pistol nggak hari ini? Bawa. Injelengan guyune kok mencurigakan, Bu. Aku yuk ya Takut dengan semestinya kok. Namanya polisi TNI kan berkecimpung megang senjata, betul? Nggak ada di dunia ini senjata berbahaya. Napa niku bedil, napa niku pistol, napa niku granat, napa niku nuklir. Nggak ada senjata yang berbahaya. Karena di dunia ini justru yang amat sangat berbahaya. Orang yang pegang senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Sampai abdi negara mentalnya nggak sehat, abdi negara nggak punya iman dan takwa, maka gampang bor tapi tanggung jawab. Parah bu. Boten namun yang pangkatnya dhuwur, yang pangkatnya biasa-biasa saja masih uh, pelajar tetap namanya polisi TNI harus mendasari diri dengan mental yang sehat. Hari ini kau bersyukur sangat Pak Kapolsek Pak Pan dan Pak Danamil ngangge peci songkok kopiah alias kupluk. Seneng kula. Kurang setunggal sarungan. Kau pula sing ngendiku ya sarungan tapi ning omah mumpuni. Ramu ya ora pernah weruh aku sarungan. Jadi polisi yang penting kelek ning tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Wong ibu-ibu Ting pasar nitih motor, nganggo sendal jepit bet ditilang. Nisane niki Pak polisi serai iso sembarangan, Bu apa malining pinggir margi niku mboten saged nilang paling ngasih nasihat tapi justru sinosa niki mboten nonton tilangan tapi nek jenengan melanggar peraturan lalu lintas Pak polisi ngepeng HP jenengan dipoto di video terbukti Anda melanggar peraturan lalu lintas malah justru surat tilangnya yang datang ke rumah jenengan repot melek malah pinteran Pak polisi gawe aturan Dadi polisi mentengkelek ning tengah gili, ngati-hati malaikat saben detik mentelengi. Yang jadi tentara, ingat dunia sementara. Cek kula waca dhisik dadane Pak Daramil. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Nelongso tenan dadi tentara. Pak tentara niku makan tahu tempe ikhlas. Tapi hari ini pun derek sodako Kalau paringi piri songge Gaji Kapolsek karo gaji dan Ramil Apa malah gaji Pak Camat Kira sepiro nek dibandingno karo amplope mumpuni sepanggung Ih, Mulung jenengan niku harusnya bangga dan terhormat Ingatase beliau gaji-gajinya ndak seberapa lah kok temeriki mriki soda Kok kersa maringi contoh teladan. Berarti Anda tidak salah pemimpin karena Anda diberkahi pemimpin-pemimpin yang adil. Tepuk tangan dulu dong. Korkom Pincang Kecamatan dulu. Beliau pun gak rakus, gak manas. Beliau rawuh dikasih kesempatan untuk pidato sambutan, beliau nolak Pak Camat. Nggih, beliau nolak. Karena pirsa wis mumpuni sampean ki sinoso cilik ning lagi dinteni karo warga. Aku camat kene wis biasa aku tekon kene, biasa aku ngendong dolan. Saniki sampean monggo sakuase, aku dadi camat tak melu ngaji sing penting ngajak camat comot ngono. yang jadi tentara ingat dunia sementara yang jadi banser ngadeg ngayayar Memang gaji-gaji beliau tidak seberapa tapi amplopnya mumpuni dibanding perjuangannya Banser Bedoado. Beliau Banser TNI Angkatan Langit. <laughs> TNI AU kalah TNI Angkatan Udara. Bukan Angkatan Darat, bukan Angkatan Laut. Banser niku Angkatan Langit. Bintangnya ngukuli Jenderal Indonesia. Songo bintangnya Banser. Orang apa saja. Kenapa angkatan langit gajian gak bayaran? Jangankan bayaran, kadang-kadang rokok yura ya metu kok. Tepuk tangan dulu dong buat banser kita. Hidup banser. Doyok. Arianto. Mul. Mulyadi. Beliau niki nggak gajian nggak bayaran, justru pangkatnya lebih tinggi ketimbang saya, ketimbang Pak Camat, ketimbang Kapolsek Daramil. Jadi banser ngadek ngayayar. Jadi kiai, oh, karo kiai nyong Kalau kiai gurune mumpuni, mumpuni sang ngomongi kudu sang lakoni. kudu jarkoni, sang ngajar iso lakoni Memakai niki kotak infaknya pun muter seberapa pun hasilnya Papa Nidia disyukuri inilah ikhlasnya kami warga masyarakat wonten ing di digantos rezeki kang langkung kata ingkang barokah. Amin Allahumma. Memakai niki kula pasrahkan kali kasima. Biasanya kula solawatan terus, Bu. Tapi kula kepengin ngerti cobi arep solawatan nopo ketika lagi narik infak. Ternyata solawatnya solawat Jibril niku nggih ono sejarahe kabeh solawat niku kang berbentuk solawat niku saya ning kagungan riwayat masing-masing solawat Jibril kita kenal niku non sewune solawat Jibril sing maraih niku malaikat Jibril langsung ning sejarahnya diwastani solawat mahar kenapa solawat mahar dulu sejarahnya sholawat Jibril itu ketika Nabi Adam dikeluarkan dari sorga oleh Gusti Allah karena Nabi Adam dan Siti Hawa terbukti melakukan salah tenggini suarga gini ku memakan bakuldi akhirnya Nabi Adam kali Siti Hawa digepak dari sorga baru dikeluarkan dari sorga turun ke bumi tenggini naso ihulah ibatiku malah Nabi Adam antuke diturunkan dari swarga niku kali nyepeng segenggam gandum utawi beras tapi bentuknya tesi gabah terus ternyata Nabi Adam niku antuke diturunkan dari swarga sangu gabah Ning gabah niki gabah tesi berbentuk gabah baik gabah beras maupun dene gandum. Dados gandum beras niki justru tanduran ning swarga. Masyaallah luar biasa. Niki lagi men bekal bekalnya Nabi Adam supados iso urip ning alam donya. Nanging nyatane bareng turun teng bumi ora kober arane golek bondo, golek rezeki. Mergo Nabi Adam niki telah melakukan salah tenggene swarga, maka Nabi Adam dan Siti Hawa nglakoni taubat. Tapi ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa turun teng bumi niku pisah. Karena pisah akhirnya fokus untuk taubat. Bareng tobat belasan sampai puluhan tahun, nambilah tobatnya Nabi Adam dipun terima oleh Gusti Allah. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan lagi tenggene satu perbukitan yang perbukitan niku sampai hari ini diwastani Jabal Rohmah Tapi teng Jabal Rohmah niku Nabi Adam mikir, kimbien aku goro-goro ketemu wong wedok iki malah anggone manggoning swarga dadi dikeluarkan dari swarga. Ki nek aku ngemek meleh berarti aku wis tobat mengko dosa meleh. Ki piye carane nek kula ngemek gene halal? Karena mboten pirsa nyambut gawe orang-orang ngerti carane dos pundi, akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supados mandap ting bumi maringi modal mahar kangge Nabi Adam untuk menghibah melamar Siti Hawa. Napa maharnya? Maharnya berbentuk solawat. Ini kemangkin solawat solawate. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu niku sing marahi langsung malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril diutus Gusti Allah ngajari Nabi Adam sholawat niku nggih modal mahar melamar Siti Hawa. Sing akhirnya malah terkenal niku sholawat dados sholawat Jibril. Ning sholawat mahar sepindah kagungan fadilah sing maca sholawat mahar sepatos rezeki tambah lancar. Apa mulai pengantin anyar dianjurkan untuk kata-kata mocok sholawat mahar. Tapi yo pengantin bodol, bodolan pengantin. <laughs> Silahkan kata mocok sholawat mahar. Terus sing durung payu rabi piye mocok sholawat mahar. Oh Pak Kapolsek sudah menawarkan kepada saya Mumpuni ini banyak polisi-polisi anggota kami belum payu rabi Membati aku terus ngopo saya kalau teng pengajian walaupun sudah ceramah dari kesa, sejak kecil SD lo niku mboten nate mimpin doa nate mimpin nangin niku karena nazarnya sohibul hajat kulo nek mboten kepeksa nggih mboten mimpin doa tapi kulo dipun paringi pirsa kali kiai kulo mumpuni wong durung payu rabi kuwi durung kabul dongane ngono bu Sing akhirnya pun nggih buat acuan saya. Nggih Kiai, mulai setiap tim pengawasan e, pengajian pasti Pak Kiai ingkang sepuh para masyayikh ulama ingkang derek mimpin doa. kulo kula dereng kobul dongane. nyata nih donga kepengin cepet rabi durung-durung payu rapi Lha kan dereng kebuntungane. Mula kula nggih wau bingung Pak Kapolsek kok menawarkan anggotanya. Aku batin lah terus aku ngopo? Ternyata kan saling mendoakan sing dereng payu rabi monggo kata-kata maca sholawat mahar. Sajane aku yo ya maca Bu tapi kan durung kepingin aku. real kepingin pusing sing nganti pirang-pirang. Sampai dengar pilih sing pundi, akhirnya tak putuskan untuk tak alum rumiin, tak ngaji rumiin, tak golek sing sekufu. Sekufu niku duduk berarti sing suki ya bojone karo sing suki, sing melarat bojone karo sing melarat. Niku buatan sekufu niku harus saling e, bantu membantu seia sekata dan mampu mendukung karir masing-masing. Sing dadi polisi, biasanya polisi kan senengnya bidan, Bu. polisi niku senenge sing putih, glowing, langsing yo ngono bocah karo bihun. Aku yo gak mampu. Aku tutu spek idamanmu. Ketika Pak polisi ben golek biasanya kan bidan, dokter, pramugari ngono kui. Kayaknya polisi uli bunyayu abot. Mulai aku polisi nyabot, ben aku tadi mumpuni baik tukang nyentili polisi. Tapi jeneng jodoh kan ndak tahu gak Bu nggih. Tenggen kula kata kok Kapolsek niku seorang mubalih wonten Kapolsek teng Sokaraja Banyumas niku seorang kiai mubalik kondang dan ternyata Masya Allah kuat kula kenal kali salah satu mawar satu kompol ternyata juga seorang ustadz juga ngajari tadarus Quran bahkan Qurannya luar biasa kula kenal malih tenggene Indramayu malah ke kori Bahkan mantan kori internasional polisi pangkatin pun mawar satu kompol.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 Mumpung guru banget ya Allah. Belum disinggung is guru banget. masake masake, didongake mawon nggih Pak DPR Riyadi nggih. Mudah-mudahan Pak Riyadi ngene dados DPR ngesuk dadi meneh. Dari fraksi nopo? Oh ya wis ora apa-apa, ora aku ora krungu. apapun berangkat dari fraksi apapun, silakan monggo. Yang terpenting murid-murid Islam berkait tenggene masyarakat desa apa malik kali dapilnya. Mudah-mudahan pariyadi terus pemimpin sing adil, DPR sing amanah, mampu memakmurkan dapilnya. Amin Allahumma. Kuwi pariyadi nyomelas karo sampean. Wis turu, sentil-sentil marai iso turu malah repot. Wau lagi bahas teng awal pas sederenge Jawa kula kemutan. ono ulama Mesir namanya Imam Bushiri. Sinten? Imam Bushiri niku kiai ahli ibadah. Jebule Bu, wong semakin kuat imane maka semakin gede ujiane. Pohon semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin banyak buahnya, maka semakin kencang angin meniup. Pirsani monggo. Wit kok akeh buahe mesti malah justru diserampangi waktu. Gimana? Jelas dikeratai. Pelem rendel keratai. Jamur rendel keratai dino-dino dibandengi waktu. Niku wit Bu, resiko semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin banyak buahnya, semakin rame gonem bandemi, semakin kencang angin meniup. Resiko jadi wit. Tapi nek jadi wit orang kepingin di pandemi waktu orang gelem ketiup angin, orang saja jadi wit. jadi suket mawon. Tapi justru resiko jadi suket tapi asor, kepidak tidak menungso. Tidak menungso itu saya rada mulia lagi ditek-itek pedus. Plus diuyuhi san gawe. Rong rekoso ngene dadi suket, Pak. Namanya wit kudu siap, maka akarnya kudu kuat, pondasine kudu kuat. Orang semakin kuat imannya, maka semakin besar ujiannya. Kados to sing badhe kula critakaken iki, Imam ini ku ahli ibadah getol antu ke ibadah sholat gak pernah ketinggalan tapi ternyata diuji kali Gusti Allah kuat pembuatan pembuatan imane jebule diuji sakit nganti puluhan tahun meriang gak mari-mari padahal gini meriang pun berobat ikhtiar kepingin sembuh sing akhir Imam Busiri ikhlas mulai diparing ujian sakit dan ternyata satu ketika saking ikhlasnya nampi sakit saking ngasane Gusti Allah piyambake lagi sare ngimpi kerawan kanjeng Nabi dan ternyata di mimpinya kanjeng Nabi niku rawuh kanti paring pirsa supaya Imam Busyiri damel syair bareng Imam Busyiri wungu tangi piyambake niat damel syair sesuai dengan mandat saking kanjeng Nabi teng sakjroning impen bareng damel syair setelah beberapa bulan dadoslah sejumlah satu sewidak baris nanging bareng dados satu sewidak baris niku syair Esi eh, Mlompong durung punya nama, durung punya aran. Masih tidak ada namanya. Bingung Imam Busiri badai memberi judul apa kali sholawat niku sehingga Sing akhirnya satu ketika Imam Busiri sare bareng sare ngimpi kedua kalinya dirawih malih kali kanji Nabi. Tapi di mimpi yang kedua Imam Busiri ngimpi dirawih jenabi tapi Nabi tidak seucap kata pun tapi justru menyelimuti ka, anu Imam Busiri, menyelimuti itu me, mengemuli. Mengemuli. Me, hmm. Setku aku tadi bingung ngarep aku dhewe. Menyelimuti itu mengemuli. Iya memang benar mengemuli. Cara mereka apa? Saking ge hilimuti ngemuli, kok mengemuli. Ternyata Imam Busiri teng mimpi yang kedua dirawi Kanjeng Nabi, ngimpi dikemuli oleh Kanjeng Nabi tapi diselimuti ngangge mantel. Cara mriki? Sik sik sik sik. Indonesia ada 720 bahasa. Cilacap nyebut mantel mriki? mantol oh. mantol nek mantul kan mantep betul temeriki mantol oh. mantol Gak ya apa-apa sih Aku tekan omah ditakoni karo makku. Mumpuni ngaji karo wong bulu lho apa? Mantol. Terima kasih ini penambahan kosakata bagi saya. Mantol tapi mantol itu kan nggak selalu jas hujan. Datos teng Mesir kalau siang hari bisa panasnya niku luar biasa, mungkin sampai di atas 30 derajat lebih. Tapi nek dalu niku bisa wadem ya luar biasa sampai min minus berapa derajat ngoten niku Bu. Saking ademe ya, wong aku ceritanya ini kan durung pernah ngono soalnya. Terus niki tembe cerita tentang panjenengan. Terus kalau siang hari bisa panasnya luar biasa, nek dalu wademe luar biasa. Sehingga teng Mesir entah panas entah adem niku biasa ngangge mantol. Ning mantol itu dudu jas hujan jenengan sing abang ijo biru kuning niki. Mantole niku berupa jubah. Jubah niku yo, ya, napa sih Ya jubah. Soalnya angel ya, ngucap, ngucap mantol. Terus terus mereka coba diwastani mantol utawi bahasa Mesire burda, Sing akhir bareng ngimpi Imam Busiri niku diselimuti mantol, diselimuti jubah, bareng wungu. Ternyata sakit yang sudah puluhan tahun dilewati oleh Imam Busiri mantum seketika hanya wasilah gara-gara ngimpi dirawin jenabi diselimuti mantol sing akhirnya satu suidak baris syair ingkang dikarang bahkan diperintah langsung oleh kanji Nabi oleh Imam Busiri diwastani solawat burda solawat mantol oh lagi sakit kata-kata mocok solawat burda terus kabeh solawat niku saya pikantuk pahala pikantuk syafaat kanjeng ning setiap solawat niku no sejarah ono tujuannya masing-masing Arab nyalon DPR silahkan kata-kata mocok sholawat burda Bukades mbok badai tiga periode kata-kata mocok sholawat burda Mocok sewu rongatus sholawat burda madep ngalor <laughs> Nggak maksudnya madep ngalor niki ken kelingan arane tiang badai sedo datos macok selawat Buddha dihadiahi Fatihah kangge Kanjeng Nabi kangge para masai kangge para wali kangge para ulama lan khusus nopo ingkang datos hajat panjenengan di fatihai jul macok selawat Buddha pertanyaannya nopo niko selawat Buddha Maulaya salli wa sallim daiman abada Allah حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقيم Muqtahini ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Wafir lana ma Ya wasi al karomiyah Arhamar rahimin Ya Bismillahirrahmanirrahim ala Nabi Muhammad Putane si lagi pada ujian Lagi kan ujian gitu nggih? Dikata-kata ditirakati maca selawat burda Putane nggih diparingi pirsa ben pikirane padang lancar nggone garat Mungkin ketika kula lagi lomba pun uh, Kiai kula ngendikaken kata-kata maca selawat burda kanthi hadiah Fatihah Rumiyin Asline selawat burda niku satu swidak syair e, satu swidak baris tapi nek diapalaken kabeh niki sedina sewengi gak rampung-rampung dados kula pundut ingkang intine mawon lagi ibune lagi teng dalem putane lagi padha ujian lagi nyambel pun ya karo maca salat burdah takoni tang bapak ibu lagi selatan apa salawat mantol Solawat kabeh diwaca ndadosaken syafaat bahkan kula pandang sedaya pikantuk pitulungan tunyo akhirat opo meleh wis diwaca selawate dicontoh sifat-sifatipun Kanjeng Nabi di dalam bermasyarakat insyaallah kula jenengan sedaya berhak entuk pitulungan Kanjeng Nabi Allahumma Kula niki jam jam niki jam pinten Jam pinten Jam kali Jam kali Kali sinten kali mumpuni ternyata sudah jam 4 bu ya Allah mereka cekapannya jam gangsal sonteng. terus sholat ngasari jam piro setengah enam iya iya iya iya berarti tiang piayi daerah bulu niku kebiasaan naik dhuwur ke ngasaran ngasar ke maghriben soalnya ngeten bu ngenjang tenggene sirotol mustaqim ketika kita nyebrang jembatan sirotol mustaqim ada yang gone nyebrang cepet buantere koyok kilat nyamber karbatil khotif bagai kilat nyamber lah dua kaget Podo kali kulo ngomong dewe kaget dewe. Sinten niku sing berhak nyebrang siratal mustaqim buantere koyok kilat nyamber langsung takan suarga dialah orang-orang yang ketika masjidnya belum azan tapi sudah terbiasa ambil wudhu terlebih dahulu. Dados contoh, masjid nang arep muni kuwi toane kradak Jenengan terus wudu. Nah, Anda kelak di akhirat berhak nyebrang Siratul Mustaqim koyok kilat nomor 4. Der langsung tekan swarga. Allahumma amin. Ono juga sing nyebrang Siratul Mustaqim numpak pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Keren Princess Sahrini kalah. Princess Sari ini mah pesawatnya dari Indonesia sampai Amerika, dari Amerika balik Ameriki. Tapi bagi orang-orang yang terbiasa, terbiasa nih nggih, orang mau sepisan pindoto. Terbiasa ke wudhu barengi masjid adan. Contoh masjidnya adan, Jangan langsung tenggene jeding jenengan wudu nah nginjang teng akhirat anda berhak nyebrang suratul mustaqim numpak pesawat jet pribadi Allahumma ning wong-wong sing biasa ning gone wudu setelah masjid cekapan angan contoh masjid pun puji-pujian jenengan nambah wudu nah niku esok nang akhirat ngene nyebrang siratal mustaqim numpak sepeda ontel bane bocor sadele hilang rantene ucul ketagrak ketegrek ketagrak ketegrek yo tekan swarga tapi kan rada lawas tapi kangge wong-wong sing kebiasaan antuke wudhu setelah masjid e ikomah, terus masjid e pun rampung puji-pujian rampung komat jenengan kok nembe wudu maka antuke nyebrang sirotol mustaqim karo melayu neng dunya melayu ngubur salat jamaah teng akhirat melayu nggone nyebrang tapi yo rada lumayan tetep tekan swarga walaupun rada lama setitik tapi melayu berarti kan duit tenaga ana sing lebih parah nyebrang sirotol mustaqim ternyata sambil ngesot rambutnya dicambak teng malaikat diseret dilarak setelah nyebrang sirotol mustaqim siapa dia Orang-orang yang ketika masjidnya sudah ada, tapi ternyata tidak ada niatan untuk berwudhu, Masjid yang pun komat tetap tidak ada niatan untuk sholat. Maka kelak di akhirat nyebrang suratul mustaqim, ngesot, rambutnya dijambak ke malaikat. Wis, saya kini Jenengan ngendang tang suratul mustaqim, kone nyebrang harap ngesot, numpak sepeda ontel, harap melayu, arep numpak pesawat, Melayu apa numpak pesawat? Ngimpi. Masjid itu sadang kawit wau kok numpak pesawat. Pemele ngajaknya ngadini sampe jam 5 sore. Ya jelas wis komat malah ngesot bu repot ya Allah. Ngene iki kok Pak Camat jaluke rampung jam 5 melu bayari ora. guyonan guyonan mat mata camat maksudnya ya Allah jadi nggak enak ibu sembarangan Mencengke Pak Camat, kula seneng guyonan Pak Ponco. Ponco napa panca? Panca napa panca Indra? Mencengke Pak Camat ya Allah, kula seneng guyonan Bu. Mbok pilih kok ngajine ana guyonane ya muga-muga guyon kanggo sang ibadah. Ning tutungi ibadah nggo guyonan salah, tapi ngajak wong seneng yo ndadekke ibadah. Amin Allahumma. Jane aku sudah omongi ning bapak mae kula Bu, mboten para lenje-lenje. Jane nggih sonten niki kula termasuk pun rada mareni, cuma kadang-kadang kelalen. Mangke kok anggar ora lenje ora liake. Kecamaah maksudnya Sallu ala Nabi Muhammad Alhamdulillah pernah ditingkas gitu nge. Aku kan wis ngomong aku iso ngendek udan tapi jan ora padha percaya karo aku. <laughs> alhamdulillah dipun paringi udan grimis rada awet. Grimis awet nggih. Awet kaya utangi tanggane. Muga-muga sing padha ndek utang diparingi rejeki sing barokah. Nang iso nyaru nyarutangi. sing wis ngutang ya muga-muga diparingi urip kanthi berkah, rezeki kang lancar, ingkang kanggo sawang ibadah, ibadah ingkang istiqomah Allahumma. Arep diterus nambok ngesot. Arep diterus nambokan amplop putih kurangi. Serba salah kula niki. Makanan sewu sangat mau jatah saking panitia minggat setengah tiko mandapi jam sekawan. Kados niku nggih Bu niku Bu pun manggut-manggut Bu bener niki minggai <laughs> jam setengah tiga mandapnya jam sekawan karena memang niki supados buatan kebiasaan loncok waktu sholat mula kula wau matur pancira telat ujar kula pun sambutan-sambutan masuk kula wong kader bocah cilik mboten usah mawi ditunggu mboten menopo. sambutan Pak Camat ketua panitia sumangga supados sekedar kerasa kerasak padha nanti ada informasi dari panitia. Pengumuman-pengumuman dari akhirat Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondur ampun cengkarumin awit saya itu mangke doa badetipun imam kalian romo kiai kalian popo kiai akhir alkirom romo kiai haji syamhari apa MBC Kecamatan Bulu ingkang kaping sepindah Bapak Camat terima kasih kersa hadir langsung untuk mriku majelis Bapak Camat Mancang atau sebasun sangat Bapak DPR kersa hadir Bapak Riyadi Bapak Kapolsek terima kasih telah hadir teng pengajian hari ini hari ini rawuh Pak AKP Marzuki dengan tiga balok nanti pulang langsung mawar satu alias kompol Pak Andar Ramil terima kasih beserta anggota dari Koramil Kecamatan Bulu rencang-rencang bangsa langsung warga masyarakat langsung kan di sangat 2 sampai 3 menit kawan sekedar mari kita Hikmat ganti mengaminkan doa ingkang sama kepada dipun Imam kalian akhirul kiram Romo kehati Haji Syamhari kangge rasa patin kita kalian sedaya para masayih. Matur sebasun sangat sedaya warga masyarakat wonten ing Putak. Mudah-mudahan rawuh kita semua dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, maringi sehat panjang yuswa, Putak dijauhkan dari wabah musibah. Terus masyarakat tinggal ahli ibadah, masyarakat ingkang ahli jannah, pungkasan yuswa sakit husnul khotimah. Amin Allahumma. Monggo pun imami wonten Clearance siya. Yung ba't na kaya yung iba? Ang ganun-ganun. Ba't na tawag na at sa mga mga mga mga mga mga mga mga Doa tipun Imam kalian al kiram Romo Kiaji hari semoga Saking kalau sedaya lepat nyuwake papunten Ibu Kepala Desa terima kasih Pemerintah Desa Putat sampun derek mengayuh bagi puasan pintan menikah Mudah-mudahan sakti kare doa panjang kondur Lujeng dotolir kali saki sambil kalau menopo Sakit pinanggi maliwantan isanes majelis Amin Allahumma Kanti hikmat doa tipun Imam kalian Romo Kiaji Syamhari Sedaya lepat nyuwake papunten Usik wanaf sibitak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dati pun Imam Romo Gadjah Syamhari. Sallallahu ala Nabi Muhammad.